sunnah nomor paling bawah sendirilah. Cadar itu bukan bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu di Saudi nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah apa ini, Paham gak, Paham gak, Paham gak? pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti dia laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek, kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu, kok masih pakai cadar? yopo nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi eh, Aida itu artinya cadar itu budaya. Wis tradisi orang Arab cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya tradisi. Wong orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, fitnah blas Nah itu namanya eh, kita memahami suatu dengan